dan ini masalah yang seperti ini juga persis apa yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam kepada Nuh alaihissalam. Tatkala Nabi Nuh alaihissalam dakwahkan kepada mereka untuk beribadah hanya kepada Allah dan ya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Wa manarat narat wa ma tab'aka illa hum araziluna badiyar ra'yi. Kata kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, Wama nara dan tidaklah kami melihat, wahai Nuh alaihissalam, Taba'aka orang-orang yang mengikutimu itu, illa alladhina hum, kecuali mereka itu adalah araziluna, orang-orang yang dari kalangan bawahan kita, orang-orang rendah, orang-orang yang hina, dari kalangan kami badiar ra'yi yang mudah terpengaruh kata mereka. Di sini menunjukkan apa? Adanya bantahan bahwasanya orang-orang yang memiliki kekuatan, memiliki pemahaman yang bagus, memiliki harta yang banyak, memiliki kekuasaan dan kerajaan yang luas menunjukkan bahwasanya mereka di atas al-haq, orang-orang kaya, misalkan apa? memiliki kekayaan bahwasanya mereka itu di atas kebenaran. Justru kebalikannya. Ya. Orang-orang yang mengikuti dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, kata mereka adalah orang-orang yang termasuk aradiluna, orang-orang yang radil, orang-orang yang rendah, ya, orang-orang fukara, orang-orang miskin. Dan juga yang menunjukkan batilnya uh, kaidah ini kisah bagaimana tatkala kisah tentang Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Ya. Kisah Abu Sufyan dengan Heraklius dengan Herakl. Apa yang ditanyakan Heraklius kepada Abu Sufyan? Tatkala mendengar di sana ada seorang yang mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, ya, seorang nabi, seorang rasul. Abu eh, Herakl menanyakan kepada Abu Sufyan, apakah dia termasuk dari kalangan orang-orang yang berpengaruh? orang-orang kaya ataukah termasuk orang-orang yang lemah, orang-orang miskin? Apa jawabannya Bu Sofyan? Bahkan dia termasuk dari kalangannya orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. Suf. Nah, maka jangan menjadikan patokan. Oh, kalau orang yang kaya berarti dia sudah mendapatkan ridho dari Allah. Usahanya berhasil misalnya. Dia tidak mendapatkan kesusahan hidup di dunia. Bukan patokan itu semua. قال حفظ الله تعالى وهذا ضابط باطل dan ini adalah kaidah yang batil. فإن الله عز وجل أخبر عن الأمم السابقة أنها كانت على قوة وأنها كانت على ثروات في آية كثيرة وأنهم أهل جاه وعندهم ذكاء وأفهام لكن ما نفعهم ذلك بل كانوا على الباطل Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan kepada kita tentang umat-umat sebelum kita bahwasanya mereka itu adalah umat-umat yang memiliki kekuatan dari sisi pemahaman, dari sisi kecerdasan, ya, dari sisi kekayaan. Wa annaha kanat ada sarawah dan juga mereka memiliki kekayaan yang melimpah. Fi ayatin katsiratin di dalam banyak ayatnya di dalam Al-Qur'an. Wa annahum ahlu jahin dan mereka juga memiliki kedudukan di sisi manusia. Wa indahum zakaun wa afham, mereka juga memiliki kecerdasan dan kuatnya pemahaman. Akan tetapi itu semua tidak memberikan manfaat kepada mereka. Bersamaan dengan itu, apa yang mereka memiliki itu tidak memberikan manfaat sedikit pun terhadap mereka. Balkanu 'alal batil, bahkan mereka itu berada di atas kebatilan. وقد ذكر الله هذا في آية كثيرة منها قوله تعالى Dan sungguh Allah telah menyebutkan hal ini dalam ayat-ayatnya yang banyak. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Maryam ayat 73, "Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ayyul fariqain khairum maqaman wa ahsanu nadiyya." Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas menjelaskan yang menerangkan kepada mereka maka orang-orang kafir di antara mereka itu mengatakan kepada orang-orang yang beriman ayyul fariqaini manakah yang lebih baik dari kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir khairun yang lebih baik makama tempat tinggalnya itu dan juga tempat bertemunya tempat untuk ya bertemu sama tempat tinggal rumahnya mana yang paling bagus? Antara orang-orang yang menyuruh terhadap tauhid dengan orang orang yang menyuruh kepada kesyirikan, mana yang lebih bagus? Lihat itu. Paranormal, dukun misalnya, oh rumahnya mewah-mewah misal. Ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nadiya kata mereka. Orang-orang kafir ini mengatakan ayyul fariqaini dari dua golongan ini. Golongan mukmin dan golongan kafir ini mana yang tempat tinggalnya paling bagus? Orang kafir eh, berarti dia yang paling benar itu maksudnya. Itu maksudnya. Itu berarti dia yang benar. Tempat tinggalnya bagus. Dia di dunia saja sudah seperti itu. Kata mereka. Fakallah ta'ala rad dan alaihi Maka Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman. Dalam rangka membantah anggapan mereka demikian ini. Wakam ahlakna kabalahum. Betapa banyak, berapa banyak kaum sebelum mereka itu ahlakna kami hancurkan kami binasakan hum ahsanu asasan wa ri'ya dalam keadaan mereka itu adalah orang-orang yang lebih bagus rumah-rumah mereka dan tempat-tempat tinggal mereka. Allah hancurkan, Allah binasakan dalam keadaan rumah mereka lebih bagus dari kalian sekarang ini. وقال تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا Tidakkah kalian berjalan di muka bumi ini. Fayanzuru, kemudian kalian lihat. Kaifa kana akibatul ladhina min qablihim, bagaimanakah akibatnya orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka itu. Wa kanu ashaddu minhum quwwah. Dalam keadaan mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan yang lebih daripada kalian. Wa makana Allah liyu'jizahu dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa memberikan melemahkan Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu pun yang baik yang berada di langit maupun yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha kuasa terhadap hal yang demikian. Lihat, sayang dulu, lihatlah. Kalian lihat itu orang-orang akibatnya orang-orang yang menentang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan yang lebih daripada kalian miliki sekarang. Tempat-tempat tinggal mereka lebih kokoh, kedudukan mereka juga lebih kokoh sebelumnya daripada kalian. Tapi toh Demikian Allah tetap hancurkan disebabkan dosa dan maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, pengingkaran mereka kepada para nabi dan juga para rasul. Wa qala ta'ala wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha. Dan betapa banyak, berapa banyak kami telah binasakan, kami telah hancurkan sebelum mereka itu dari umat-umat terdahulu. Hum dalam keadaan mereka itu umat yang lebih memiliki kekuatan. وقال تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين Tidakkah kalian melihat Betapa banyak kaum sebelum mereka yang telah kami binasakan, kami hancurkan. Min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum. Yang kami telah kokohkan, kami teguhkan kedudukan itu bagi mereka di muka bumi ini apa-apa yang kami belum teguhkan, kami belum kokohkan kedudukan itu bagi kalian. Artinya apa? Umat-umat terdahulu itu lebih kokoh, lebih teguh, lebih kuat. Sisi pemahamannya, sisi kecerdasannya, sisi hartanya. Daripada kalian yang sekarang ini. Malam numakil lakum. Ya. Warsalnat sama'a alihi min Dan kami juga mengutus, menurunkan hujan yang lebat kepada mereka al anhara tajri min tahtihim. Dan kami jadikan sungai-sungai itu mengalir di bawah-bawah mereka. Ya. Fa'ahlaknahum. Tapi toh dalam keadaannya seperti itu, kami binasakan mereka. Kami binasakan. bihim disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Ba bisa babiah. Ba namanya ba sababiah. Harfujar bimakna sabab bidunubihim disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Kedudukan yang lebih kokoh daripada kalian, rizki yang lebih melimpah daripada kalian yang sekarang, toh dengan demikian kami hancur leburkan mereka, kami binasakan umat mereka itu disebabkan pengingkaran, ya dosa-dosa mereka wa ansya'na min ba'dihim qarnan dan kemudian kami ganti setelah mereka itu dengan kaum yang lain artinya kaum yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala Dan yang semisal dengan ini banyak sekali ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah ayat-ayat yang ya memerintahkan kepada kita untuk melihat kaum-kaum sebelumnya, umat-umat terdahulu. Dalam keadaan mereka itu adalah umat-umat yang lebih apapun daripada kita yang sekarang. Kita mengandalkan kecerdasan, umat-umat terdahulu lebih cerdas daripada kita. Kekuatan, umat-umat terdahulu lebih kuat daripada kita. Kekayaan, umat-umat terdahulu lebih kaya daripada kita. Toh yang demikian pun juga Allah subhanahu wa ta'ala binasakan umat-umat terdahulu disebabkan karena dosa-dosa mereka. Dan kebanyakan yang menentang dari dakwah tauhid, dakwah kebenaran, kebanyakan yang menentang itu adalah memang orang-orang yang sudah memiliki kedudukan. Sudah memiliki kenyamanan hidup istilahnya. Sudah nyaman hidup sulit. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Sabah misalnya. Ayat ke-34 dan 35. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin ila qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Dan tidaklah kami utus pada suatu tempat, suatu kampung, suatu kaum dari seseorang yang memberikan peringatan. Kecuali pasti orang-orang yang hidup mewah di antara mereka itu mengatakan, sesungguhnya kami ini kufur dengan apa yang engkau bawa. Wakalu dan mereka mengatakan nahnu aktaru amwalan wa auladan wa manahnu bimu'adzibin. Lihat, kami ini orang-orang yang lebih banyak hartanya daripada kamu. Kami ini orang-orang yang lebih banyak anaknya daripada kamu, maka kami tidak akan maka kami tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sudah ridho dengan saya, dengan kami. Usaha saya berhasil, peternakan saya berhasil, misalkan Harta saya juga lebih banyak. Kalau Allah nggak ridho, nggak mungkin saya bisa sukses di dunia, kata mereka. Kalau Allah nggak ridho, nggak mungkin saya bisa sukses di dunia, kata mereka. Wa nahnu bimu'adzabin wa ma nahnu bimu'adzabin dan kami tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadikan ukuran banyaknya harta yang dimiliki, banyaknya anak yang dimiliki, kemewahan hidup itu sebagai dalil bahwasanya mereka di atas kebenaran. Ini maksud ayat ini. Seseorang yang hidupnya serba kekurangan, kesusahan, misalnya menunjukkan bahwasanya dia itu berada di atas kesalahan. Sangkaan mereka. Sangkaan mereka. Dan juga misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar misalnya. Ayat yang ke-49. Fa idza massal insanu durran da'ana thumma idza khawwalna ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmin. Lihat Apabila dia tertimpa, manusia tertimpa sebuah kesulitan, kesusahan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manakala kami memberikan kepada mereka itu nikmat yang datang dari sisi kami, ya, mereka mengatakan sesungguhnya aku ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan ilmu, kecerdasan, kepintaran yang ada pada diriku saja. Makanya Allah lanjutkan bal hiya fitnah bahkan itu adalah ujian. Lihat, orang-orang yang rata-rata memiliki kuah, kekuatan dari sisi zaka, sisi kecerdasan, kepintaran, menunjukkan kebanyakannya kecuali yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan kesombongan. Saya diberikan harta yang melimpah, rizki yang mudah ini, disebabkan karena kecerdasan yang saya miliki, ilmu yang saya miliki. Pada tatkala hidupnya lagi susah dahulu, tatkala dahulu mungkin dia masih susah, dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah rizki misalnya yang berlebih, mudahkanlah urusan kami. Begitu dikasih kemudahan, dikasih kelancaran, lupa dia. Dia nisbahkan itu semua disebabkan karena kecerdasan dia, pitarnya dia dalam mengelola usaha misalnya, mengelola uang, memutar modal dan lain sebagainya. Makanya Allah lanjutkan bal hiya fitnah. Bahkan itu adalah fitnah, ujian. Supaya kami bisa mengetahui siapa yang dia itu jujur dengan pengakuan pengakuan dia. Walakin aktsarahum la ya'lamun akan tetapi kebanyakan kebanyakan mereka itu tidak mengetahui bahwasanya itu adalah ujian fitnah. Naam. Maka di sini terdapat isyarat kepada kita untuk senantiasa tawadhu ya, senantiasa tawadhu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita, jangan sampai kita berprasangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala misalkan dengan disempitkan rizki kita menunjukkan Allah sedang murka kepada kita. Ya. Ataupun sebaliknya, tatkala Allah Subhanahu wa taala meluaskan, membuka pintu rizki kepada kita, jangan juga kita memiliki sangkaan bahwasanya oh ini Allah lagi sayang sama saya, misalnya. Sehingga itu menipu diri kita. Jadi kita magrur, tertipu. Iya. Kalau Rabbi akraman. Kalau dia dikasih rizki yang melimpah, dia mengatakan, Robku telah memuliakan aku. Tapi sebaliknya, apabila dia dikasih rezeki yang sedang sempit, dia mengatakan kalau Rabbi ahanan. Nah, kalla balla. Makanya Allah langsung langsung teruskan kalla balla. Sama sekali tidak demikian. Belum menjadi ukuran, tidak menjadi ukuran. Nah, فقال حفظ الله تعالى فهذه الآيات وأمثالها تدل على أن العبرة ليس بالقوة والمال ini lebih jelas Ayat-ayat yang banyak ini dan yang semisalnya menunjukkan kepada kita bahwasanya menjadi ukuran dan patokan itu adalah bukan dengan kekuatan dan banyaknya harta yang dimiliki oleh suatu kaum. Idza kana ahlu dzalik 'ala dhalal fa inna hadhihi al-qawwah wahadal mal wahada sira la yanfa'uhum. Kalau seandainya mereka itu adalah termasuk dari kalangan orang-orang yang berada di atas kesesatan, maka sesungguhnya kekuatan yang mereka miliki, harta yang mereka miliki, kemewahan, kesenangan yang mereka miliki itu tidak memberikan manfaat untuk mereka sedikit pun. Wabayyana subhanahu annahu yu'ti al-kufara min ajli istidrajihim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rizki yang melimpah kepada orang-orang kafir itu disebabkan istidraj, istidraj, ya, jebakan. Jebakan untuk mereka. Ya. Mungkin kita juga terkadang merasa ya, kita bermaksiat kepada Allah tapi justru rezeki itu lancar misalnya. Kita bermaksiat tapi rezeki itu lancar misalnya. Jarang taklim tapi subhanallah orderan tuh banyak terus misal atau apalah banyak terus gitu. Maka jangan berbahagia dulu. Kita khawatir jangan-jangan ini bentuk istidroj, jebakan. Allah angkat tinggi-tinggi itu kemudian jatuhkan. Ini namanya istidroj. Diberikan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan diberikan semuanya, diberikan. Kemudian untuk kemudian Allah siksa dalam keadaan bagutatan tiba-tiba dalam keadaan dia sedang senang-senangnya, bahagia-bahagianya, apa yang dia impikan, kemudian Allah siksa, Allah cabut nyawanya misalnya. Betapa banyak hal ini terjadi pada saudara-saudara kita. Berlomba-lomba misalnya, demokratia, ya, ingin menjadi seorang kepala pemerintahan, kepala daerah atau yang semisalnya. Semua usaha dia kerahkan, yang syirik, yang kufur dia kerahkan, Begitu sudah jadi, jadi dia. Lagi senang-senangnya Allah cabut nyawanya. Betapa banyak hal ini terjadi. Betapa banyak istidraj. Waliyadzubillah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang kafir itu rezeki yang melimpah, harta yang banyak. Itu disebabkan istidraj mereka. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-44 dan 45. Falamma nasu ma dzukkiru bih. Maka tatkala mereka itu lupa dengan apa yang telah kami peringatkan dengannya, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in. Maka kami bukakan untuk mereka itu pintu-pintu dari segala sesuatu. Hatta idza farihu bima utu sampai mereka itu betul-betul berada di puncak kesenangan, di puncak kebahagiaan kami buka ini semua kebaikan. Setiap dia pengen usaha lancar. Setiap dia punya urusan lancar. Subhanallah. Buka. Allah buka itu semua. Dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam keadaan seperti itu semakin lancar usahanya. Semakin gampang usahanya Hatta idza farihu sampai kemudian dia itu berada di atas puncak kebahagiaan dia. Dia dapatkan apa yang dia inginkan selama ini, kekuasaan, kepemimpinan, kemasyhuran atau yang lain sebagainya dari perkara dunia. Akhadnahum baghtatan, kami siksa mereka sekonyong-konyong. Tiba-tiba kami siksa mereka. Faidahum mublisun dalam keadaan mereka terdiam, dan berputus asa. Terdiam dan berputus asa. Gak nyangka. Lagi senang-senangnya misalnya. Allah siksa langsung. Waliyadzubillah. Ini namanya istidrat. Diberikan apa yang dia inginkan. Dia pengen ini dikasih, pengen itu dikasih terus. Bersamaan dengan itu dosanya semakin bertambah. Maksiat yang dia lakukan semakin rutin misalnya ketaatannya semakin berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Pengingkaran dia kepada Allah, penentangan dia kepada sunnah, terang-terangan, semakin terang-terangan. Waliyadzubillah, fa'akhatnahum baghtatan fa'idahum mublisun. Nas'allah at-tawfiqus salamah. Fakuti'a dabirul qaumil ladzina zalamu. Maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul menghancur leburkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang zalim ini Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan segala pujian itu hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Wa qala ta'ala. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qalam. Fadarni wa man yukadzibu bihadal hadith. Maka biarkanlah urusannya itu bagiku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ lepaskanlah, biarkanlah urusannya itu untukku, kata Allah. Terhadap orang-orang yang dia telah mendustakan pembicaraan ini, yakni Al-Quran. مِنْ min لَا يَعْلَمُونَ وَلِيَذُ بِاللَّهِ Maka kami akan menarik mereka itu. Kami jerumuskan mereka itu. Sedikit demi sedikit pelan-pelan. Ini namanya sidrot. Pelan-pelan. Tadarruj. Kami akan menarik mereka ke dalam sesatan. Kami akan menarik mereka ke dalam sesatan itu perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit min haithu la ya'lamun dalam keadaan mereka tidak mengetahui bahwasanya itu adalah kesesatan. Sedikit demi sedikit tidak mengetahui dia, tidak sadar. Memang Allah tarik dia untuk menuju ke dalam kesesatan. Ya, disebabkan pengingkaran dia dengan Al-Quran. Wa umli lahum. Dan kami berikan penangguhan kepada mereka. Kami tangguhkan, biarkan. Biarkan dia berpuas-puas dia dulu. Berpuas-puas dengan kehidupan dunia. Wa umli lahum. Inna kaidi matin. Sesungguhnya tipu daya kami sangat kuat. Iya. وقال تعالى نجوى فرمان الله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم janganlah kalian mengira bahwasanya penangguhan yang kami berikan kepada orang-orang kafir itu kebaikan untuk mereka untuk diri-diri mereka ya penangguhan kepada mereka terhadap kehidupan di dunia itu jangan dikira itu kebaikan untuk mereka. Innama numli lahum sesungguhnya penangguhan kami kepada mereka itu liyazdadu isma untuk menambah dosa dan dosa untuk mereka. Walahum azabum muhin dan bagi mereka adalah azab yang sangat menghinakan. Nah, makanya di antara doa yang sering diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana ya karena kita tidak tahu makanya sebenarnya keliru dan tidak tepat seseorang banyak meminta panjang umur saja berhenti di sini kan dan ini banyak kan terjadi di saudara-saudara kita ya, mudah-mudahan panjang umur mudah-mudahan diberi rizki panjang umur belum tentu panjang umur itu baik untuk mereka untuk kita belum tentu nah belum tentu Mudah-mudahan diberikan panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah. Nah, baru ini boleh. Kalau yang demikian baru boleh. Kalau sekedar berhenti di panjang umur saja. Kurang tepat. Tidak tepat. Kayak eh, di antara doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma aslihli diniladi wa ismatu amri wa aslihli dunyaya alati fiha ma'ashi wa aslihli akhirati alati fiha ma'adi wa ja'al mauta atau waj'al hayata ziyadatan li fi khairin. Ya, ini. Syahidnya waj'al mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah, perbaikilah eh, agama saya yang itu akan menjaga segala urusan saya dan juga perbaikilah dunia saya yang saya hidup di dalamnya dan juga perbaikilah akhirat saya yang itu merupakan tempat kembali saya dan jadikanlah hidup saya ini sebagai tambahan kebaikan untuk saya. Jadikanlah kalau saya hidup itu hidupnya saya itu menjadi tambahan kebaikan untuk saya. Waj'al mauta dan jadikanlah kematian itu rahatan sebagai bentuk istirahat berhentinya dari segala kejelekan saya. Iya, ini doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالله يعطيهم هذه الثروة ويمكنهم في الأرض ويعطيهم الملك وسلطة ويمكنهم من المخترعات وصناعات كما عليه الكفار في هذا الوقت وهذا لا يدل على أن ما هم عليه حق الله سبحانه وتعالى memberikan kepada mereka, memberikan rizki kepada mereka, ya, memberikan untuk mereka orang-orang kafir ini dengan kekayaan dan meneguhkan posisi mereka, mengokohkan kedudukan mereka di bumi ini, ya kan? Sekarang ya, terbukti sekarang negara superpower siapa? Indonesia, bukan. Arab Saudi, bukan. Ya kan? Allah kokohkan, maksudnya Allah teguhkan mereka di, muka, di bumi ini dan Allah berikan kepada mereka kekuasaan ya. dan daerah yang luas Ya, seperti itu orang-orang kafir memiliki daerah jajahan yang luas dahulunya. Sekarang pun juga demikian ya, tanda kutip jajahannya, jajahan ekonomi lah, jajahan apa. Wa yumakkinuhum minal mukhtara'at dan kami kokohkan mereka juga dari bentuk-bentuk mukhtara'at, penemuan-penemuan baru, inovasi-inovasi baru, wasina'at dan juga alat-alat yang modern. Ya, persenjataan modern punya siapa? Orang-orang kafir ya pesawat, ya, mereka tertawa. Kita beli F-16, oh, mereka sudah punya yang di atasnya, misalnya. Kita beli Sukhoi, ya, mereka sudah punya yang di atasnya. Kama alaihi al-kufaru fi hadal waqt. Sebagaimana orang-orang kufar pada waktu ini. Ya, mereka memiliki itu semua. Siapa orang yang paling kaya? Ya, orang-orang kafir. Nah, Wahada la yadulu ala anna mahum alaihi haq. Dan ini tidak menunjukkan bahwasanya mereka berada di atas kebenaran. Bahkan menunjukkan di atas kebatilan. Wala yadulu ala anna Allah radin anhum. Dan juga tidak menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu ridho kepada mereka. Fi'i'ta'ihi lahum. Dalam pemberian rizki itu kepada mereka. Tidak menunjukkan Allah ridho kepada mereka. Ya, makanya di antara sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Rahmah. Ar-Rahmah, Ar-Rahman di antara nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Rahman yang bermakna du rahmah wasi'ah yang memiliki rahmat yang sangat luas. Artinya semuanya Allah kasih subhan. Allah kasih. Kasih sayangnya itu Allah kasih semuanya. Rezeki itu Allah bagi semuanya. Yang kafir, yang muslim, yang mukmin, yang ingkar, yang ateis, semuanya Allah kasih. Tetapi kalau untuk yang Ar-Rahim, itu adalah Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada orang-orang yang beriman saja. Ar-Rahim, rahmat yang Allah sampaikan untuk orang-orang yang beriman. Kalau Ar-Rahman itu berkaitan dengan masyiah nah, e, berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, sifat ya. Kalau Ar-Rahim itu adalah berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa kana bil mu'minina rahiman. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman itu rahim, Maha mengasihi, Maha menyayangi. Naam. maka jangan dijadikan sekali-kali jadikan patokan ukuran ya. Wa inna hadza min babil istidrat lahum wal imla dan itu masuk ke dalam bab istidrat dan juga al imla penangguhan untuk mereka. Istidrat. Apa bahasanya? Ya? Yang ringkas ya jebakan mungkin yang istidrat ya, diangkat tinggi-tinggi untuk kemudian diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyazdadu isma untuk menambah untuk mereka isman dosa innama lu bihadad dalili ahlul jahiliyah dan ini semua dijadikan dalil oleh orang-orang jahiliyah. Tuh lihat kekayaannya melimpah, berarti dia di atas kebenaran. Tuh lihat gelarnya mentereng di belakangnya. Dia di atas kebenaran. Tuh lihat teman-temannya misalnya. Orang-orang yang memiliki jabatan, yang ikut sama mereka tuh lihat orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki ketenaran, orang-orang yang populer di tengah-tengah masyarakat. Berarti apa yang mereka dakwahkan itu adalah al-haq. Belum tentu. Belum tentu. Justru kebalikannya tadi kita sebutkan, justru kebalikannya orang-orang yang mengikuti dakwah itu dari kalangan orang-orang fukara, orang-orang du'afa, orang-orang masakin. Biasanya itu di atas al-haq, di atas kebenaran. Nah, Amma ahlul basirati fa innahum yanzuruna ila ma alaihi al umam. Adapun orang-orang basir, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang terbimbing dengan ilmu agama, maka mereka akan melihat dan memandang ila ma alaihi umam, apa-apa yang ada pada umat-umat itu. Fa in kana haqqan qabiluhu, kalau mereka berada di atas kebenaran maka mereka akan menerimanya wa in kanu fuqara walaupun mereka adalah orang-orang yang miskin, orang-orang fuqara, kalau mereka di atas kebenaran kita terima. Walaupun dia tidak memiliki gelar kalau apa yang dia sampaikan kebenaran kita terima. Nah, walaupun dia anak yang di bawah kita, kalau dia di atas kebenaran kita terima. Nah, di sini juga ada faidah sedikit di dalam ilmu hadis ada namanya riwayat Akabir anil asaghir. Riwayat akabir anil asaghir. Diterima kalau riwayatnya sahih, betul ya diterima. Riwayat yang meriwayatkan itu adalah orang-orang yang akabir, orang-orang yang uh, tua baik dari sisi ilmu, dari sisi umur, tapi dia menerima dari asahir dari orang-orang yang kecil, baik dari sisi ilmu maupun dari sisi umur. Kalau itu kebenaran ya diterima. Misalnya seorang sahabah meriwayatkan dari tabi'in. Itu namanya contohnya adalah riwayat akabir anil asagir. Karena kalau kebiasaan kan asagir anil akabir kan gitu. Tabi'in meriwayatkan dari sahabat. Nah, contohnya adalah hadis tentang dajjal. Ya kan? Hadis tentang dajjal. Sifat-sifatnya dajjal. Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil riwayat ini, Rasulullah mempercayai cerita ini, dan itu adalah wahyu ya kan? memang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah membenarkan cerita yang dibawa oleh siapa? Taum, ya kan? Aus, Tamim bin Aus Ad-Dari. Nah, itu contoh riwayat. Al-Kabir anil Asagir. Nah, kaum yang mengikuti Dajjal, binatang yang menjaga Dajjal, Nah. Artinya yang bisa kita ambil ibrah dari sini adalah bahwasanya yang menjadi ibrah itu adalah al-haq, kebenaran. Siapapun yang menyampaikan kalau itu adalah berupa kebenaran kita terima. Kita terima. Nah, bukan mencari ya, beda ya. Bukan mencari kebenaran. Tetapi tatkala seseorang itu menyampaikan kebenaran walaupun itu datang dari orang yang tidak kita suka, datang dari musuh kita misalnya, itu kita terima. Bukan mencari kebenaran. Bukan kalau mencari kebenaran ya harus kepada orang-orang yang jelas. Mencari kebenaran kepada orang-orang yang jelas. Kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan syaitan yang mengajarkan kepada Abu Hurairah untuk membaca ayatul kursi. Apakah kemudian Abu Hurairah bertanya kepada syaitan tersebut? Tidak, bertanyanya kepada siapa? Kepada Nabi alaihi salatu wasallam bertanyanya kepada Nabi Alaihissalam, ya Rasulullah, datang seseorang ini berkali-kali, kemudian dia mengajarkan aku demikian demikian. Kemudian Nabi mengatakan sadaqaka wa huwa ya. Apa yang dia sampaikan itu benar, tapi dia itu dalam keadaan pendusta. Lihat Abu Hurairah itu tabayunya kepada orang yang benar, ya. kepada Rasulullah SAW. Walaupun yang menyampaikan adalah syaitan. Tapi itu kebenaran diterima. Tapi bukan mencari kebenaran kepada yang menyampaikan tadi. Betul atau itu? Tidak. bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, tetapi adapun tatkala al-haq itu datang dari siapapun, maka kita terima. Wa in kana batilan wa in kanu aghniya kalau itu mereka berada di atas kebatilan, maka kita bantah walaupun mereka termasuk dari kalangan orang-orang kaya. Sudah ada ya? Yang betul jadi yang itu. Oh sama ya sekarang. Baik. Wal ayatu fi hada kathiratun. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan bab ini sangat banyak. Minha ma dzakarahu Syekh guna di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh yakni Syekh Muhammad bin Abdul rahimallahu taala wa huwa qaulullah taala yaitu firman Allah Subhanahu wa taala lamma zakara halaka qaumin adin qaumi adin tatkala menyebutkan tentang binasanya kaum ad wa laqad fi ma immakkannakum fihi wa ja'alna lahum sam'an wa absara wa afidah Fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum. Dan sungguh kami telah teguhkan, kokohkan bagi mereka fima immakannakum fih apa-apa yang tidak kami teguhkan kalian dengannya yang tidak kami kokohkan kalian dengan dengannya dengan apa yang kami teguhkan untuk kaum tersebut kaum mereka terdahulu Wajahana lahum dan kami jadikan bagi mereka itu sam'an, pendengaran, wa penglihatan, wafidatan dan kal dan hati. Fama anhum tetapi tidak memberikan manfaat sama sekali untuk mereka. Pendengaran mereka dan juga penglihatan mereka dan juga hati-hati mereka. Enggak bermanfaat sama sekali. Sudah diberikan ya kemudahan oleh Allah tetapi tidak mampu untuk melihat, tidak mampu untuk memandang, tidak mampu untuk merasa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Tidakkah kalian lihat bagaimana apa yang telah Allah Subhanahu wa taala lakukan ya, kepada kaum 'ad? Iram dzatil 'imad, kepada kaum Iram. Iram, ibu kota 'ad itu namanya Iram. Datil imad yang memiliki bangunan yang tinggi-tinggi menjulang. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad yang belum pernah ada bangunan yang sebesar itu di negeri manapun. Nah, ay qabilati iram ay qabilatu iramin awal baladul ladhi kanat tuskanu tusamma iraman. Aywa. Kabilah Iram atau negeri yang eh, didiami oleh mereka dinamakan dengan Iraman. Datil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samud alladziina jabu sakhra bil wad. Dan juga kaum Samud yang mereka itu apa? melubangi ya, melubangi batu-batu yang sangat besar bilwat di lembah-lembah di lembah-lembah. Ini kaum Samud coba. Di antara kita sekarang nggak ada yang bisa hal yang demikian. Yunhituna al-jibal wa yankashunaha wa yaj'alunaha masakin lahum wa hiya mawjudatun ila al-an ala tariqil ala tariqil qawafil ila syam. Ya, mereka melubangi gunung-gunung memahat gunung-gunung dan mereka jadikan itu sebagai tempat tinggal untuk mereka. Dan itu masih ada sampai sekarang. Ya. Membujur, memanjang dari Kawafil sampai Syam. Taib, Masya Allah. Gunung bisa jadi tempat tinggal. Masya Allah. Bagaimana alatnya juga kita nggak kepikir. Ya. Pakai apa istilahnya? Tatah yang besar, ya, Masya Allah. Toh yang demikian juga Allah hancurkan. Fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warithin. Dan tempat-tempat tinggal mereka itu lam tuskan min ba'dihim tidak didiami lagi oleh mereka setelahnya. Illa qalila kecuali sangat sedikit wa kunna nahnul warithin dan kamilah yang akhirnya mewarisi yakni kamilah Allah Subhanahu wa taala yang pemilik hakiki dari tempat tersebut. Fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu dan rumah-rumah mereka itu hancur lebur enggak tersisa bima zalamu disebabkan oleh kezaliman mereka wal billah demikian ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah beberapa ayat beberapa asar beberapa hadis yang memberikan mudah-mudahan memberikan peringatan untuk kita semuanya bahwasanya al-haq tidaklah diukur dengan dunia. al haq tidaklah diukur dengan dunia. Ketenaran, kekayaan, kemewahan, kecerdasan bukan sebagai ukuran untuk kebenaran al-haq. Dimanapun al-haq itu berada, maka kita terima. Dan dimanapun kebatilan itu berada, maka kita menolaknya dan membantahnya. Walaupun pemilik kebatilan itu adalah orang-orang yang lebih kaya daripada kita, orang-orang yang lebih mentereng kedudukannya daripada kita. Tapi kalau itu adalah kebatilan, maka kita menolak dan kita membantah. Sebaliknya kalau al-haq walaupun datang dari orang yang lebih miskin daripada kita, orang-orang yang lebih fakir daripada kita, orang-orang yang lebih muda daripada kita, kalau itu al-haq maka kita terima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita untuk menerima al-haq dan menjauhi al-batil. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahirabbil alamin.